Tema muhadarah kita pada siang hari ini, bersama kita pada siang hari ini adalah al jadid Pembaharu atau yang sedikit temanya adalah al farku Bainal Mujadid Wal Mubaddid Perbedaan antara pembaharu dan rusak di dalam Islam Tema ini sangat penting dalam dirosah Islamiyah studi Islam agar umat memahami siapa sebenarnya pembaharu di dalam Islam ini termasuk di bumi Allah Indonesia dan siapa yang justru merusak ajaran Islam dari dalam dengan kedok pembaharuan atau atas diri Tema ini berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan Al Imam Hakim dalam Mustadrak dan juga Al-Imam al bayhaqi dan ulama-ulama hadis yang lainnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sana man yujaddidu li hadhihi al-ummati amradiniha jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus setiap awal adat ya. ya. Man orang yang yujaddid yang memperbarui lihadil ummah untuk umat ini amrodiniyah pusat agamanya. saudara yang saya cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata man man di dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian man itu bisa untuk mufrad satu atau juga bisa muhanna dua orang dan bisa juga untuk jama orang, bisa dua orang, bisa banyak. Bisa seorang alim besar, bisa sebuah jamaah Islamiyah, bisa sebuah harga pergerakan Islam, ya. ya. bisa juga pemimpin atau kepala negara yang memperbaiki umatnya agar mereka kembali pada Islam. Saudaraku yang saya cintai yang pertama yang kedua Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Pembahar di mana beliau memperbarui semangat agama umatnya ya, di dalam pemerintahan dan di dalam hukum-hukum Islam. Ulama sepakat bahwa beliaulah pembahar di abad pertama. Sebagaimana juga ulama sepakat umat Islam di abad kedua adalah Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i. Imam yang mempunyai madhab fikih begitu besar termasuk di bumi Allah Indonesia. Di saat umat pada waktu itu khususnya orang-orang Islam yang dari luar negara Arab atau orang Arab yang tidak mau belajar bahasa Arab, mereka tidak memahami kaidah-kaidah mempelajari hukum Islam. Di zaman Rasulullah SAW hafal Quran dan hafal Sunnah. Tetapi setelah Islam ya, menyebar luas di seluruh dunia, maka banyak orang mengaku beragama Islam tapi tidak paham Quran, tidak paham Sunnah, tidak paham hukum-hukum fikih. Maka hadirlah Imam Syafi'i sebagai pembahar dengan kitab Ar-Risalahnya atau juga kitab Al-Umnya. Sebagaimana ulama kata pembaharu yang kelima adalah Hujjatul Islam yaitu Al-Imam Al-Ghazali terlepas komentar ulama mengenai kelebihan beliau dan kekurangannya. Pembaharu yang selanjutnya ya, adalah ya, Ibnu Jadid Al-Ain. Ini kebanyakan ulama sepakat. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada hal yang tidak disepakati siapa pembaharu di zaman tertentu atau di zaman sekarang. Ini yang kedua. Yang ketiga ya Allah. Yang terpenting dari hadis ini yang harus kita pahami adalah bukan man ya, man ya, yujadid siapa orangnya yang perbaiki. itu tapi yang lebih penting lagi adalah ya, apa yang bisa dalam rangka tajdid hadis untuk memperbarui agama ini agar umat kembali kepada Islam sebagai imam semula. Oleh karena itu saudara sekalian, sesuai dengan makna man secara bahasa Arab tadi, bisa jadi pembaharu di abad ini adalah bukan satu orang. Di dalam bab fikhul islami, fikih Islam, mungkin pula pembaharunya dalam politik Islam fulan orang ini. Di dalam ekonomi Islam orang dia orang ini. Di dalam mengatur negara di mana negara betul-betul mengikuti ajaran Allah dan dia berani menantang menghadapi musuh-musuh Islam di dunia ini. Mungkin dia orang ini. Dan kita juga memahami pusat organisasi Islam berupa harokah Islam yang bergerakan Islam bisa berupa partai Islam yang benar-benar ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan demikian, wahai saudaraku, nomor tiga yang terpenting adalah bukan kita menunggu-nunggu siapa menjadi pembaharu agar ini seolah-olah kita ingin agar itu muncul dari bawah tanah langsung di depan kita. lah. kalau itu yang terjadi, dikhawatirkan nanti banyak orang yang mengaku menjadi. Sebagaimana di zaman sekarang ada orang mengaku apa, Bang? Mengaku Imam Mahdi atau mengaku Nabi dan sebagainya. Jadi yang terpenting apa yang bisa kita kerjakan dalam rangka tajdid hajat memperbarui agama ini sehingga umat Islam benar-benar mempunyai semangat ya, baru penyegaran bagaimana kita nikmat bersama Islam tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam seolah-olah Islam tidak bisa diterapkan di bumi ini Islam seolah-olah ada di di ahlam ada di alam-alam ada di langit tidak di lah harus ada ya, semangat pembaharuan, semangat reformasi. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Bapak lakukan? Apa yang bisa Ibu lakukan? Sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karena sekarang tidak ada orang seperti Nabi Muhammad SAW yang serba sempurna dalam batas-batas kemanusiaan. Ada orang yang hebat di dalam hukum Islamnya, tetapi dia tidak peduli di dalam masalah politik Islam ada orang semangat dalam politik Islam, tapi dia tidak semangat di dalam jihad kita yang perang fisik melawan musuh-musuh Islam yang membunuh umat setiap hari. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ada pembaru Islam dalam pertempuran, ada pembaru Islam dalam ekonomi Islam, ada pembaru Islam ya di dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, inilah yang lebih perlu kita lakukan, bukan membunuh siapa orangnya. ketika beliau masih kecil usia SD atau SMP mendengar khatib Jumat khutbah dan yang diangkat adalah hadis ini Inna Allah yab'atu ala ya Rasul kulli mi'ati sanah man yujaddidu li hadhihi ummah amradiniha apa kata beliau ketika masih kecil kata beliau ini adalah janji Allah bahwa Allah akan mengutus menjadi seorang pembaharu yang berjuang untuk memperbarui semangat Islam kata beliau kalau ini janji Allah melalui Rasulnya dan itu pasti benar apa kata beliau kenapa bukan saya orangnya nantinya bisa menjadi menjadi Padahal kita tahu semuanya Abu al-Mauludi itu orang lain Arabi yang bukan orang Arab. Orang India atau Pakistan yang biasanya bahasa lokal seperti kita semuanya. Mulai itulah beliau berupaya semaksimal mungkin agar punya kontribusi untuk memperbarui semangat umat Islam ini kembali pada diri dan belajar bahasa Arab, belajar Islam. Sekarang setelah beliau meninggal rahimullah, siapa di antara kaum muslimin di dunia ini, terutama aktivis-aktivis dakwah, terutama ulama-ulama Islam. Siapa yang tidak kenal Abu Ala Al-Mauludi? Subhanallah. Mungkin anak-anak kita sekarang belum nampak calon mujahid. Tetapi saudara sekalian dengan hadis ini memotivasi kita agar kita mempunyai baru, semangat optimis untuk membangun ini karena dengan hadis kita yakin seyakin yakinnya bahwa al mustaqbal hadapi masa depan ini untuk Islam. Nah, tidak sedikit umat Islam yang terkena musibah. Nah, di negara Islam yang lain dijajah oleh musuh-musuh Islam. Tetapi saudaraku sekalian, hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, hadirnya Ibnu Abdul hadirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadirnya ulama-ulama besar dulu juga didahului dengan permata umat yang bertubi-tubi. Tidak selamanya ulama itu hidup dalam kondisi tenang, aman, negaranya dan masyarakatnya. Tapi yang terpenting ulama-ulama kita salah satu Rasulullah mempunyai semangat untuk ya, memperbaiki keislaman. Yang kelima saudara semuanya sebagian umat lebih yakin, lebih bangga kepada undang-undang atau aturan yang dibikin oleh manusia. Maka bentuk pembaharuan adalah bagaimana agar perundang-undangan dan aturan yang ada dalam diri kita, rumah tangga dan masyarakat kita adalah benar-benar kembali pada Islam seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebagian kaum muslim Sebagian mereka sibuk dengan golongannya sendiri, sibuk dengan jamaahnya sendiri, sibuk dengan organisasi sendiri, sibuk dengan partainya sendiri. Maka kontribusi kita dalam pembaharuan yang kita berikan kepada umat adalah bagaimana mengadakan persatuan sesama kaum muslimin atau paling tidak at-takrib agar lebih dekat jangan berpecah belah hanya oleh karena itu saudara sekalian, kita menghibur diri kita masing-masing dan kepada para ulama, para dai, para ustaz Meskipun Bapak Ibu mungkin tahu Ustaz Fulani berafiliasi pada jamaah tertentu. Ustaz Fulani berafiliasi kepada organisasi tertentu. Ustaz Fulani berafiliasi kepada partai tertentu. Tapi mohon dan saling mengingatkan, ketika ceramah, ketika menyampaikan Islam, tidaknya Allah Allah qala Allah berfirman Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian siapapun yang hadir di masjid ini siapa yang hadir di majelis taklim maka semuanya mereka merasa butuh karena yang disampaikan adalah pesan Allah pesan Rasul bukan pesan jamaah pesan partai atau pesan yang lain kita memahami memang saudara and that Karena murid atau mahasiswa itu bisa jadi yunadis ustadah bisa berdiskusi dengan gurunya, bahkan untuk yarudu alaihi. Bisa juga seorang mahasiswa atau murid bisa membantah gurunya karena gurunya tidak jelas, tidak kuat hujah. Tetapi sebagian orang yang dinamakan pembaharu bukan Kemudian Apa kata mereka itulah disebut pembaharuan. Padahal sebenarnya itu bukan pembaharuan. Itu adalah at-tabaiyah subordinasi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan dan sengaja dalam pengajian-pengajian tidak menyebut nama siapa orangnya, apakah dia menjadi atau mubadid, tapi yang terpenting adalah muasofat. Kriteria yang harus kita sampaikan. Nah, itu bila bisa juga kita menjadi mubadid terus kan bukan kalau Allah kalau Rasul. Tapi sebaliknya, semoga meskipun sedikit atau kecil kita punya kontribusi untuk pembaruan Islam, untuk memajukan Islam. Ya, yang penting potensi yang kita miliki benar-benar untuk kembali pada Islam. Karena zaman sekarang tidak ada orang seperti Nabi Muhammad SAW yang utuh kepribadiannya, ya, yang diambil oleh Allah pasti benar. Oleh karena itu, pembaruan dari Islam, marilah kita satu dengan kebersamaan dengan seluruh potensi yang dimiliki, ekonomi, politik, budaya, militer, agar semuanya kembali pada aturan adil, yaitu al-Islam. Inilah wallahu alam yang kita maksud dengan yang mani jadidu li hadhihi ummah Bagus sekalian, ini barang yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Seandainya dari saudaraku, Bapak Ibu ada masukan, ya tambahan, kami bersih. perempuan muslim menjadi agak agak agak enggak atau agak ini terkait dengan jadi tujuan utama kita yang ingin membentuk uh, persatuan muslim satu muslim menjadi agak enggan dengan adanya partai-partai sebab dengan adanya partai itu biar ya bagaimanapun kadang-kadang implementasi di lapangannya uh, itu menjadi tidak sesuai dengan yang dicita-citakannya sehingga di lapangan menjadi banyak perselisihan banyak ini terhadap partai-partai ini. eh, eh, saya takut dengan adanya partai-partai ini menjadi tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang disebut pembaru tadi dengan banyaknya partai-partai Islam ini menjadi menjadi menjadi banyak terpecah belah menjadi terpecah belah sebab sistem yang digunakan kita adalah demokrasi dalam Islam pemimpin dipilih berdasarkan berdasarkan ilmunya, ketakwaannya kepada Allah, ilmunya, kemudian dan ada kerja-kerja Sedangkan sekarang adalah dengan suara terbanyak, di mana yang memilih adalah bisa saja adalah orang-orang yang tidak berilmu. Nah, jadi fenomena sekarang Pak dengan banyaknya partai Islam yang kemudian mengikuti mengikuti metode daripada demokrasi yang jelas-jelas dari Barat, saya takut dengan banyaknya partai ini bukan menjadikan sebagai pembaharu, pembaharu sebagai kembali pada Al-Quran dan Sunnah kami menjadi mengikuti daripada uh, petunjuk atau tata cara dominasi Barat. Ini bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ini soal wajib ya, pertanyaan yang realistis yang saya yakin kita semuanya atau kebanyakan kita insya Allah memahami. Begini Pak, saudaraku yang mencintai kepada jujur dalam keimanannya, ingin selalu bersatu agar kita semuanya bersatu padu untuk menegakkan ajaran Islam. Itu adalah hal yang bagi aksioma. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita juga khawatir adanya perpecahan. Ya. Tetapi yang perlu direnungi kembali adalah perpecahan itu jalannya banyak. Ya. Jadi bukan hanya perpecahan Sekedar contoh Bapak Ibu sekalian, seandainya Bapak Ibu tidak punya partai atau saya tidak punya partai, Bapak Ibu yakin kalau seandainya tidak punya partai pasti bersatu? Pasti Pak? Belum tentu. Jadi yang jadi masalah bukan partainya atau bukan politiknya, bukan jamaahnya atau bukan organisasinya. Yang bermasalah itu adalah orangnya karena partai jamaah organisasi itu sekedar sarana wasilah. Oleh karena itu, solusinya adalah bukan meniadakan partai, bukan meniadakan jamaah, bukan meniadakan organisasi, tapi orangnya itu dibina, ditarbiah dididik yang benar agar menjadi orang yang saleh. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, jangankan organisasi yang sebesar partai, pengurus masjid ini ya, pengurus masjid Pak ya, yang ada di kampung kita atau di Perumahan. Ada nggak kemungkinan sebagai pengurus itu berantem Pak? Ada nggak? Padahal yang diurusi masjid. Kenapa? Yang salah itu adalah kepengurusan masjid, institusi masjid, atau yang bermasalah siapa? Orang. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya jamaah atau partai atau organisasi, oleh saudara sekalian, maka kita harus kembali kepada asli tujuan kita yaitu beribadah Allah. Jadi yang itu bukan hanya partai saja, hatta organisasi Islam yang, yang tidak ada kursi DPR dan tidak ada kursi presiden, ada nggak pak masalah di dalam organisasi Islam yang ada di Indonesia? Antara satu organisasi dengan organisasi yang lain ada nggak masalah? Ada bahkan satu organisasi Islam pun juga ada. Bahkan yang menjadi bagian daripada ormas Islam bukan partai, bisa juga tertarik menjadi presiden. karena terjadi Beliau bukan orang Beliau bukan orang partai, beliau adalah bagian daripada ormas Islam, tapi juga tergoda juga ingin menjadi presiden. Ada nggak jadinya? Bisa. Oleh karena itu, yang ditarbiyah adalah saudaraku bagian tadi jadi itu ini di dalam memperbarui Islam ini mengikuti Islam secara utuh ya. yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW tidak mencontohkan demokrasi tetapi bagi saudaraku kalau kita belum bisa mengamalkan ajaran Islam secara utuh paling tidak sebagian yang bisa kita lakukan kita lakukan. Jangan nunggu-nunggu kalau Islam sudah sudah apa? Sudah sempurna. Kalau begitu nanti bapak, saya, ibu tidak berani menasehati orang. Kenapa ketika nasihat orang akan dibalikin? Ustaz kok nasihat orang itu Ustaz sudah benar. Kalau nunggu 100% benar, tidak ada orang di dunia yang berani berani menasehati masjid kita. Jadi memang ketika Islam betul-betul ya, ya, memberikan kesempurnaan dan kita sudah mampu mengamalkan kesempurnaan, lakukan semuanya. Tetapi saya husnudzon berbaik sangat pada sebagian saudara-saudara kita yang punya partai. Karena memang ketika mereka mendiri, membangun partai, mendirikan partai, demokrasi itu sudah ada bukan berarti partai didirikan di atas demokrasi. Perkara sekarang masih yang dominan demokrasi, yang dominan belum Islam, yang dominan belum syura musyawarah, itu kewajiban kita semuanya untuk memberikan kontribusi bagaimana ada jamaah atau partai yang benar-benar punya semangat pada Islam itu didukung bukan cukup dikritisi agar orang-orang yang memahami Islam dan mengumpulkan juangan Islam lebih banyak, lebih dominan daripada orang-orang yang sekedar mencari kekuasaan dan harta Tetapi kalau sikap kita seandainya sikap kita sudah kita cuekin saja, ini berarti kalau orang-orang yang soleh seperti bapak dan ibu membiarkan dan tidak bantu sebagian orang-orang yang berjuang ingin memperbaiki Indonesia ini sama saja kalau Bapak, Ibu, dan saya diam, berarti sama saja membiarkan partai-partai yang tidak senang Islam apa? Pak, Menang atau kalah? Menang berkuasa. Jadi solusinya kalau ada sebagai orang yang ditengarai, ya tidak benar, dia punya partai justru ya mengajak berpecah belah, justru menghujat partai lain, justru korupsi, maka saudara sekalian tidak selamanya solusinya harus dibulatkan. Kecuali kalau semuanya rusak semuanya. Tetapi kalau sebagian besar masih ada yang baik, maka yang bermasalah itu kita nasihati. Ketika tidak bisa nasihati, katakan pada partai itu, pecat dia jangan merusak citra partai yang ingin memperjuangkan Islam. Jadi bukan dengan solusi ya, menghilangkan karena ketika partai akan berjalan itu kita tengahnya tidak benar kemudian kita hilangkan itu juga tidak memberikan solusi bahwa umat Islam Indonesia bersatu. Itu ini ya insya Allah. Jadi saya sepakat memang kita harus kembali pada Islam secara utuh. Tetapi masalahnya kondisi kaum muslimin ketika kembali pada Islam itu tidak selamanya yang bisa langsung utuh. Namanya perubahan itu membutuhkan proses membutuhkan sunnatul tadarus sunnatullah yang berkaitan dengan berproses bertah di dalam menghadapi sebuah perubahan dan saya, saya contohkan Nabi saw Alaihi Wasallam itu atas izin Allah mampu merubah dunia Arab cuma waktu satu tahun di Mekah Allah mampu nggak kan menolong Nabi untuk menang selama satu tahun di Mekah mampu kan Allah karena kita Allah adalah kulli syai'in tetapi terjadi adalah di Mekah 13 tahun. Setelah itu diusir ke Madinah sampai 10 tahun. Dan setelah itu Islam menyebar ke seluruh jazirah Arabia. artinya semoga kita juga bisa mengambil pelajaran seperti itu. Jadi masukan dari tadi bagi saudara-saudara kita yang berpartai, tolong benar-benar memperjuangkan Islam, jangan bikin kecewa umat sehingga partai yang tidak bersalah, yang salah orangnya, akhirnya orang ingin agar partai tidak ada gara-gara yang salah sebagai orang. Jadi bagi orang yang punya partai, bagi yang punya jamaah, marilah jamaah partai organisasi ini kita perbaiki untuk tajdidul Islam, memperbaiki Islam. Jangan justru sebaliknya membuat umat kecewa sehingga umat tidak mau lagi mendukungnya dan berpihak kepadanya. Ini Pak Hadi insya Allah akan Masih ada Pak? Ya. Mungkin sudah cukup. dan semoga ada manfaatnya bagi sekalian kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh